dan menurut Allah Subhanahu wa taala berbeda total 180 derajat. Yang lalu kita sampai di Al-A'la ayat nomor 14 dan 15. Jadi ada poin-poinnya ya. Kiat sukses di ayat ini ada berapa? Di ayat ini ada berapa? Di ayat ini ada berapa? Insyaallah nanti di akhir kajian eh, ini Ayat-ayat sukses ini kita akan simpulkan apa saja sukses menurut Al-Qur'an. Karena nanti ada pengulangan-pengulangan kita simpulkan insyaallah. Sekarang kita buka surat Asy-Syams ayat nomor ke-9. Surat Asy-Syams yaitu surat ke-91. Ayatnya ayat 9 Tapi dimulai dari ayat pertama Karena ayat pertama berisi sumpah-sumpah Allah subhanahu wa ta'ala Kalau hendak menyampaikan sesuatu yang penting Maka Allah mendahului dengan sumpah-sumpah Itu adalah merupakan kebiasaan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau Allah hendak menyampaikan sesuatu yang penting, biasanya Allah mendahului dengan sumpah. Dan Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Makhluk yang oleh Allah dijadikan sebagai bahan sumpah berarti itu makhluk yang besar, ada sesuatu di sana, kita perlu mengkajinya. Adapun kalau kita, kita dilarang bersumpah kecuali dengan nama Allah saja. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, sungguh dia telah menyekutukan Allah. Jadi kita kalau sumpah, wallahi billahi tallahi demi Allah. Atau juga boleh wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Ya sama, demi Allah. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ya sama saja, demi Allah. Iya kan? Lah di sini antum lihat. Sebelum Allah menyampaikan pesannya, Allah bersumpah dengan amat sangat banyak. Ini sumpah Allah terbanyak sebelum Allah menyampaikan pesan tersebut. Tidak ada sumpah seperti ini. Sumpah di sini kalau diperinci ada sebelas. Kalau secara global ada tujuh. Bayangkan. Sebelum Allah menyampaikan pesan, Allah sumpah dulu dengan sebelas sumpah. Ini berarti pesannya adalah pesan yang sangat penting sekali ini. Mari kita lihat apa pesannya. Kita mulai dari ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Ini ada dua. Wal qamari idza talaha dan bulan apabila mengiringinya. Ada satu, tiga. Wan nahari idza jallaha dan siang apabila menampilkannya yaitu menampakkan matahari yang semakin meninggi. Ini ada satu, berarti empat. Walaili idha dan malam apabila menutupinya. Ini ada satu berarti lima. Wasamai wa ma banaha dan langit serta pembinaannya atau juga langit serta yang membangun langit. Nah, ini ada dua. Berarti berapa? Tujuh wal ardi wa ma tahaha dan bumi serta penghamparannya. Ini ada dua. Berarti sembilan. Wa nafsin wa ma sawaha dan jiwa serta penyempurnaannya yaitu kesempurnaan penciptaannya. Ini ada dua berarti sebelas. Subhanallah. Tidak main-main ya. Ada sebelas sumpah. Kalau diperinci. Kalau secara global ada tujuh. Itu masing-masing ayat dianggap satu sumpah. Nah, berarti ini pesan yang hendak Allah sampaikan adalah pesan yang sangat penting. Allah sumpah sampai sebelah sumpah. Ternyata apa isi sumpahnya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Qad aflaha zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikannya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Nah, di sini yang kita ambil. Jadi ternyata pesannya Allah adalah sama dengan kemarin yang sudah kita bahas tentang tazkiyatun nufus. Pentingnya membersihkan jiwa. Jadi berarti di sini orang yang sukses adalah orang yang membersihkan jiwanya, mensucikan jiwanya dari berbagai macam dosa, membersihkan jiwanya dari semua keburukan, melembutkan jiwanya dengan ketaatan, meninggikan jiwanya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Demikian menurut al Abdul Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya Taisirul Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Jadi intinya orang yang sukses adalah orang yang selalu berusaha membersihkan jiwanya dari semua kotorannya. Tazkiyatun nufus. Apa kotoran jiwa itu? Yang paling besar nomor satu adalah syirik. Ini kotoran jiwa. Cinta kepada selain Allah seperti cintanya kepada Allah. Berharap kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, ya. Bergantung kepada selain Allah. Ini syirik semuanya, macam-macam. Ini kotoran jiwa. Kemudian termasuk kotoran jiwa adalah menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk kotoran jiwa adalah sombong. Sombong itu adalah menolak kebenaran, meremehkan manusia. Termasuk kotoran jiwa adalah ujub, sifat bangga diri. Termasuk kotoran jiwa adalah hasad, iri dengki dan macam-macam. Jadi kalau kita ingin sukses, jiwa ini harus bersih. Karena itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah perlu kita sadari dan jangan pernah lupa. Kita ibadah, kita sholat, kita puasa, kita ngaji, tujuannya ini apa? Ini bukan ritual-ritual menjadi kesibukan saja. Lari dari tanggung jawab. Bukan. Ibadah ini tujuannya adalah membersihkan hati, membersihkan perbuatan kita, menjadikan kita tambah baik. Karena itu kalau kita rajin ibadah Sementara hati kita masih kotor Perbuatan kita masih buruk Berarti kita gagal total gagal total. Kenapa? Tidak ada hasilnya. Ibadah kita tidak ada hasilnya. Ini penting. Mumpung sekarang Ramadan kita sibuk ibadah ini itu hasilnya apa? Jangan dilihat ibadahnya. Apa pengaruh dari ibadah itu? Hasilnya apa? Jadi orang baik enggak kita? Apakah kita terjadi orang jahat? Berarti kita gagal total. <clears throat> Kita jangan pernah lupa seorang perempuan yang disebutkan di dalam hadis sahih ditanyakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, fulana sha'imah, qa'imah, wa hiya tu'zi jaraha." <clears throat> Wahai Rasulullah, perempuan si fulana itu dia rajin puasa. Bukan hanya Ramadan, tapi juga puasa sunnah. Dia juga rajin bangun malam. Bukan hanya Ramadan sholat raweh, tapi tiap malam dia rajin tahajud. Luar biasa kan? Hebat apa enggak perempuan itu? Ya. Tapi suka mengganggu tetangganya ya Rasulullah. Suka mengganggu tetangganya. Apa hasilnya? Qala hiya finnar. Kalau gitu dia dibakar di neraka. Hasil sholatnya, hasil puasanya, dia dibakar di neraka. Suka ganggu tetangganya. Berarti dia gagal total. Inilah namanya gagal total. Karena itu juga ada orang yang tidak ahli ibadah, biasa-biasa saja. Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut dia sebagai ahlul jannah tiga hari berturut-turut. Hadis sahih. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang kumpul dengan para sahabat. Beliau mengatakan ya tali alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan muncul kepada kalian sekarang ini salah seorang penduduk syurga. Muncul satu orang yang tidak dikenal, orang yang biasa-biasa saja. Tidak dikenal sambil baru wudhu air apa namanya bekas wudhu masih eh, apa namanya menetes dari jenggotnya dan tangan kirinya memegang sandalnya. Wah, siapa orang ini? Enggak dikenal. Hari kedua Rasulullah selesai mengatakan begitu yang muncul orang itu lagi. Hari ketiga Rasulullah mengatakan seperti itu yang muncul orang itu lagi. Allahu Akbar. Tiga hari berturut-turut. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dia adalah ahlul jannah. Ini orang hebat ini. Ini penduduk syurga yang berjalan di muka bumi. Tentu kita kepingin tahu punya amalan apa orang ini kira-kira. Demikian pula para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepingin tahu punya amalan apa orang ini. Lalu ada seorang sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma ya, minta izin ke orang ini untuk nginap di rumahnya dan diizinkan. Jatah bertamu adalah tiga hari tiga malam. Sebenarnya dia nginap di sana tidak ada perlunya apa-apa, hanya ingin tahu orang ini punya amalan apa sih? Kok hebat ini? Hari pertama, malam pertama tidak ada yang istimewa Hari kedua, malam kedua tidak ada yang istimewa Hari ketiga, malam ketiga tidak ada yang istimewa Tidak ada yang istimewa Ternyata biasa orang ini amalannya Sampai-sampai sahabat yang nginep di situ cenderung meremehkan Loh orang kayak gini kok katanya ahlul jannah itu loh Cuman dia kalau ngomong itu selalu baik omongannya nggak pernah ngomong yang nggak enak karena kita kan biasanya ukurannya ahlul jannah itu kan kalau banyak amalnya, amal dohir. Iya kan? Ini dilihat amal dohirnya biasa, amal yang tampak biasa. Bahkan sholat tahajud pun tidak, nggak bangun tahajud ya. Malam tidur aja. Kalau terjaga malam hari ngelilir, ya, dikir sebentar tidur lagi. Subuh baru bangun. Setelah lewat tiga hari tiga malam jatah bertamunya habis Lalu sahabat ini tanya Wahai bapak Sebenarnya saya ini nginep di rumah anda tidak ada perlu apa-apa Saya tidak ada masalah apapun Saya nginep di rumah anda Saya ingin tahu apa amal anda Karena Rasulullah Muhammad SAW Menyatakan anda adalah ahlul jannah Tiga hari berturut-turut Apa kata orang itu? ma huwa illa ma ra'aita. Aku enggak punya amalan selain yang kamu lihat itu saja. Kalau amal dohir ya cuman itu, enggak lebih dari itu. Biasa-biasa saja. Lalu sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma pergi. Lalu dipanggil oleh orang itu. Dipanggil ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Aku tidak punya amalan selain yang kamu lihat itu saja. Ya cuma itu amalanku. Hanya saja hanya saja di dalam diriku tidak ada niat-niat ingin menipu orang Islam dan tidak ada sifat hasut iri dengki kalau orang Islam mendapatkan nikmat dari Allah. Ternyata amalannya amalan apa? Amalan hati, bukan amalan badan. Bersih hatinya, nggak ada niat-niat jahat, nggak ada sifat-sifat jahat, nggak ada hasad iri dengki. Lalu kata sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, "Hadhihi allati bik wa la nutiqa." Inilah yang menjadikan kamu sampai. Dan ini yang kami nggak mampu. Kalau sekedar amal badan, sholat, puasa, ngaji gampang. Yang jadi masalah itu hati. Bisa nggak semua itu memperbaiki hati? Kalau sekedar mencari kesibukan dengan sholat, dengan ngaji, semua bisa. Tapi hasilnya apa? Karena itu, ma'asyarul muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, Allah bersumpah berapa tadi? Allah bersumpah sebelas sumpah Sebelum menyatakan pesan penting ini, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi di sini cuman satu. Ya. Resep sukses atau kriteria sukses di surat Asy-Syams ayat 9 adalah mensucikan jiwa dari berbagai macam dosa, membersihkan jiwa dari semua keburukan, melembutkan jiwa dengan ketaatan, meninggikan jiwa dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Intinya adalah tazkiyatun nufus. Subhanallah. Ya, alhamdulillah. Kemudian berikutnya lagi sekarang kita masuk redaksi yang nomor dua yaitu al-muflihun. Itu banyak ayatnya ya. Al-muflihun yang pertama-tama di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Mari silakan dibuka surat Al-Baqarah yaitu surat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Nah, ini artinya apa? Artinya Allahu a'lam bi Hanya Allah yang tahu apa maksudnya. Kita tidak ada yang tahu. Ya, karena tidak ada riwayat dari Nabi yang jelas menjelaskan tentang potongan-potongan huruf-huruf di awal-awal surat seperti ini. Allah yang lebih tahu apa maksudnya, wallahu alam. Yang jelas dan yang pasti ini adalah huruf-huruf hijaiyah yaitu huruf-huruf Arab. Yang berarti Al-Qur'an itu adalah berbahasa Arab. Dan ini merupakan mukjizat Al-Qur'an pakar-pakar sastra Arab tidak ada yang bisa meniru Al-Quran. Satu surat pun, satu ayat pun mereka tidak bisa. Ini adalah mukjizat Al-Quran. Kemudian berikutnya lagi. Dhalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, berarti di sini adalah resep sukses yang nomor satu di surat Al-Baqarah 1 sampai 5 ini adalah bertakwa. Bertakwa. Apa sih takwa itu? Definisi takwa itu banyak dan semuanya benar, semuanya saling melengkapi, tapi intinya adalah imtithalul awamir wajatina bun nawahi. Mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kalau kita termasuk orang yang mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, berarti kita termasuk orang yang sukses. Kalau kita masih belum, berarti belum sukses. Bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Serta menjadikan Al-Quran sebagai sumber petunjuk. Karena Al-Quran adalah kitab yang berisi segala ilmu yang pasti. Dan menghilangkan segala keraguan dan kebimbangan. Jadi orang bertakwa itu berpedoman kepada Al-Quran. Kalau antum ingin hidup ini tenang, Al-Quran pedomannya. Ilmunya pasti, keraguan hilang, kebimbangan hilang, yang ada adalah kepastian. Kemudian ayat berikutnya lagi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib nah ini ini resep sukses yang nomor dua Resep sukses nomor dua di surat Al-Baqarah 1 sampai 5 beriman kepada yang gaib apa itu yang gaib? Definisi gaib itu apa? Bukan ilmu gaib ya, gaib gaib. Kita kan suka gaib gaib itu, kelenik kelenik. Jadi gaib itu maksudnya adalah segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal semata. Itu namanya gaib. Segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal semata. Itu namanya gaib. Indera kita nggak bisa menjangkau, nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar, nggak bisa disentuh. Ya. Kemudian juga tidak bisa dijangkau oleh akal. Akal pun nggak mampu menjangkaunya. Tapi kita beriman. Kenapa kita beriman? Karena Allah memberitahu itu. Allah memberitahu. Rasulullah SAW memberitahu maka kita sami'na wa ata'na. Iman kepada yang gaib. Ini hebat. Jadi iman kepada yang gaib ini hebat. Karena apa? Tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal semata. Dia mau beriman. Hebat dia ini. Kalau sesuatu bisa dijangkau oleh indera, oleh akal, lalu kita iman, biasa, nggak hebat. Biasa itu. Ini nggak bisa dijangkau indera, nggak bisa dijangkau akal. Kita mau iman, hebat. Disinilah kelemahan orang-orang barat. Orang-orang barat hanya mau percaya kepada apa? Yang bisa di bisa dijangka oleh indera dan akal. Contohnya apa yang gaib itu? Contohnya yang gaib itu adalah Allah. Kita iman kepada Allah. Ini hebat. Kemudian iman kepada malaikat. Malaikat dijangkau oleh indera akal nggak bisa. Tapi karena Allah memberitahu, Rasulullah memberitahu ada malaikat, kita iman. Malaikat. Kemudian termasuk pula adalah iman kepada kitab-kitab. Ada kitab ini, kitab itu zaman dahulu para nabi dapat kitab. Kita nggak tahu, tapi kita iman. Iman kepada para rasul, jumlahnya nabi banyak, jumlah rasul banyak. Kita nggak pernah tahu mereka, tapi kita diberitahu dan kita pun iman. Termasuk juga iman kepada surga dan neraka. Surga seperti apa, neraka seperti apa. Tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal semata. Tapi Allah memberitahu kita, Rasulullah memberitahu kita, sami'na wa ata'na. Hebat. Jadi orang yang sukses adalah iman kepada yang gaib. Kalau nggak iman berarti nggak sukses. Wa yukimunas salah. Nah, ini yang ketiga. Kiat sukses ketiga di surat Al-Baqarah 1 sampai 5 ini adalah mendirikan salat dengan baik dan benar, khusyuk, menjaga waktunya, sifat salatnya seperti sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salat. Salat ini ma'asyiral muslimin ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Ini ibadah yang luar biasa. Coba antum pelajari sirah Nabi sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu periode Mekah nggak ada ibadah selain sholat. Ibadah yang lainnya itu baru ada di periode Madinah. Zakat, puasa Ramadan, haji, jihad, semuanya di Madinah. Di Mekah nggak ada, sholat sudah ada. Sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, itu sholatnya itu sehari dua kali. Sholat pagi dan sholat sore, dua rakaat, dua rakaat. Dan juga ada qiyamul lail, sholat malam. Setelah Isra wal Mi'raj menjadi sholat lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ini menunjukkan pentingnya sholat. Kita ini perlu berinteraksi dengan Allah melalui sholat. Kemudian juga anak kecil Umur tujuh belum balik disuruh sholat. Umur sepuluh belum balik nggak mau sholat dipukul. Pukulan yang mendidik, yang tidak melukai, yang tidak menimbulkan bekas. Muru awladakum bis salah, wahum abna'u sabi'in. wadribuhum aliha. wahum abna'u asyir. Perintahkan anakmu sholat ketika umur tujuh. Pukul anakmu untuk sholat ketika umur sepuluh. Ini menunjukkan pentingnya sholat juga. Kemudian nanti hari kiamat di antara amal kita, yang pertama dihisap apa? Salat. Awalu ma yuhasabu 'alil 'abdi yawmal qiyamah as salat. Fa idza saluhat saluha sa'iru 'amali wa idza fasadat fasada sa'iru 'amali. Yang pertama dihisap dari amal perbuatan kita adalah salat hari kiamat nanti. Kalau salatnya baik, semuanya amal dinilai baik. Kalau salatnya rusak, semua amal dinilai rusak. Salat ini adalah parameter. Allahu Akbar, mendirikan sholat. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu mendirikan sholat. Kemudian, wa mimma razaqnahum yufiqun Dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ini yang nomor empat. Kriteria sukses di Al-Baqarah 1 sampai 5. Yang nomor empat adalah dermawan. Dermawan. Dermawan ya. Jadi kalau dapat rezeki dari Allah, ini rezeki dari Allah dikeluarkan. Dikeluarkan yang wajib dan dikeluarkan yang sunnah. Yang wajib seperti apa? Zakat ini wajib. Nafkah kepada keluarga ini wajib. Ya, di antara yang sunnah adalah sodakoh. Nah, dia dermawan. Ini orang sukses. Jadi kalau orang masih belum dermawan dia belum sukses. Kemudian ayat yang berikutnya lagi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu. Nah, ini yang nomor lima. Yang nomor lima adalah beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi. Sebenarnya bukan hanya Al-Quran. Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kan juga dari Allah semuanya. Al-Quran dan As-Sunnah itu sama-sama dari Allah, wahyu Allah, iman. Jadi orang sukses iman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mengimaninya, mempercayainya, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Al-Quran dan As-Sunnah. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana beliau bersabda, ya, Taraktu fikum amrain, lan tadillu ma intamasaktum bihima kitab Allah Wasunneti, aku tinggalkan untuk kamu dua perkara, dua pusaka. Kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang kepada dua pusaka itu, kitab Allah Al-Qur'an dan sunnahku, ajarannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Nah, ini yang nomor enam. Kita iman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya adalah kitab Taurat, Injil, Zabur. Ya, ya kita iman bahwa ada kitab itu. Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Dawud. Kita iman ada kitab itu. Hanya saja sekarang sudah tidak otentik lagi. Sudah ditahrif sudah diselewengkan. Ya, sudah menyeleweng semuanya. Sekarang ini yang kita pakai cuma satu, Al-Quran. Al-Quran menghapus semua kitab itu. Kecuali kalau isi kitab itu yang masih sesuai dengan Al-Quran, nah berarti masih benar itu. Yang tidak sesuai dengan Al-Quran, berarti sudah dirubah-rubah, ditahrif, diselewengkan. Kemudian wabil akhiratihum yuqinun serta mereka yakin akan adanya kehidupan setelah akhirat. Nah, ini yang ketujuh. Kriteria sukses nomor tujuh di ayat ini Al-Baqarah 1 5 adalah beriman dengan penuh keyakinan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Bahwa ada kehidupan di akhirat nanti. Yakin. Hidup bukan hanya di dunia ini. Hidup itu adalah nanti setelah mati. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimakumullah. Kehidupan yang sebenarnya itu adalah setelah mati. Sekarang ini kita sedang bersendakurau. Kita sedang bersandiwara. Innamal hayatud dunya la'ibun walahu. Bermain-main, bersendakurau. Kita sekarang beramal, berbuat, tapi kita nggak tahu apa-apa. Setelah kita mati baru kita tahu. Kita tahu. Ya. Jadi kehidupan sebenarnya adalah setelah mati nanti. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "An-nasu niyam fa idza matu intabahu." Manusia itu tidur semuanya. Kalau sudah mati baru bangun. Subhanallah. Kita dianggap tidur sekarang ini. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa-apa. Telah mati baru sadar kita, baru bangun setelah mati nanti. Mari kita persiapan untuk setelah mati nanti iman yakin kepada hari akhirat. Dunia ini termasuk alam yang paling sebentar. Kita ini melewati tiga alam atau kita berada di tiga alam. Yang pertama-tama alam dahulu sebelum kita masuk di perutnya ibu, di alam arwah. Berapa lama kita di alam arwah? Lama sekali. Kemudian alam yang kedua adalah di perut ibu dan di alam dunia ini sebentar. Di perut ibu berapa? 9 bulan. Di dunia paling lama 70 tahun. Sebentar. Yang ketiga adalah alam setelah mati nanti. Ini alam yang panjang. Alam yang tidak ada batasnya. Terus menerus tanpa batas. Abadal abidin. Di surga atau di neraka. Allahu Akbar. Ulaika ala hudam min rabbihim Wa ulaika humul muflihun mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi di sini ada berapa tadi? Ya, Al-Baqarah 1 sampai 5 ada 7 kriteria sukses. Yang pertama-tama apa? bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tadi telah diterangkan. Yang kedua, beriman kepada yang gaib dan tadi telah diterangkan. Yang ketiga, mendirikan salat dengan baik dan benar. Yang keempat, dermawan mengeluarkan harta yang wajib dan yang tidak wajib. Kemudian yang kelima, beriman kepada yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang keenam beriman kepada kitab-kitab yang pernah Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah Taurat, Injil, Zabur, tapi semuanya sudah diselewengkan. Kemudian yang ketujuh, beriman dengan penuh keyakinan bahwa nanti ada kehidupan setelah mati, ada kehidupan di akhirat nanti. Masya Allah. Ya, sekarang berikutnya kita buka surat Ali Imran ayat 104. Ali Imran surat yang ketiga ayat nomor 104. Ya. Di situ firman Allah Subhanahu wa taala ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ya. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Mari kita lihat ada berapa di sini. Di sini pertama-tama ada yaitu berdakwah. Ya, berdakwah wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair. Berdakwah mengajak manusia kepada kebaikan yang mendekatkan kepada Allah dan menjauhkan dari kemurkaannya dakwah. Jadi dakwah ini adalah merupakan jalan sukses. Ini perintah dari Allah. Harus kita dakwah. Kemudian yang kedua adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu gandengan itu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan manusia kepada yang baik menurut syariat dan melarang manusia dari yang buruk menurut syariat. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu gandengan satu paket. Amar ma'ruf gampang. Nyuruh orang berbuat baik itu gampang, nggak ada resiko. Nahi mungkar, nah ini berat. Melarang orang dari berbuat mungkar, ini berat, ini ada resiko. Selalu ada benturan-benturan, ada gesekan-gesekan. Di sini ada satu masalah penting, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Apakah orang yang berdakwah yang melaksanakan Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar harus menjadi orang sempurna dulu. Harus menjadi orang yang baik dulu. Apakah harus gitu? Kalau kita nunggu orang dakwah menjadi orang yang baik dan sempurna dulu, tidak akan pernah ada orang yang berdakwah. Memang kalau kita hanya pandai berbicara, kita tidak berbuat, itu jelek. Iya kan? Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun? Lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ngomong enggak berbuat itu jelek. Jelek kan? Itu jelek. Tapi bukan berarti orang berdakwah itu harus sempurna dulu, tidak. Para ulama mengatakan kita mempunyai dua kewajiban. Ini penting ya, ini kaidah dalam dakwah. Kita punya dua kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah kita menyuruh orang berbuat baik, kita melarang orang dari berbuat mungkar. Ini wajib. Kewajiban yang kedua adalah kita mengerjakan kebaikan itu dan kita meninggalkan kemungkaran itu. Ini juga wajib. Seandainya salah satu dari kewajiban ini kita belum bisa melaksanakan, yang satunya tidak gugur. Seandainya kita belum bisa berbuat kebaikan, kita belum bisa meninggalkan kemungkaran, kita tetap wajib menyampaikan kebaikan dan kita tetap wajib melarang dari kemungkaran. Tetap wajib ini dua kewajiban. Yang satu kita belum bisa, satunya tetap jalan. Seperti itu. Sampai-sampai oleh para ulama diberikan contoh orang-orang yang sama-sama peminum homer di majelis meja minum homer sama-sama peminum homer wajib saling menasehati di antara mereka. Kalau minum jangan banyak-banyak, satu botol saja ya. Loh kamu kan juga minum. Iya, saya minum jelek, tapi saya nasihati kamu ini baik. Iya. Nasihat itu baik 100%. Ketika dia tidak berbuat itu jelek. Ini penting ya. Jadi wajib. Jadi kalau ada orang, "Loh kamu kan gini-gini." Loh iya, saya masih jelek, tapi saya wajib memberikan nasihat. Karena kalau nasihat nunggu orang sempurna dulu nggak ada orang memberikan nasihat. Dan ternyata subhanallah, orang yang berdakwah itu otomatis insya Allah kalau dia ikhlas, dia akan jadi orang baik. Kenapa? Karena ketika dia memberi nasihat kepada orang, sebenarnya hakikatnya pertama-tama adalah dia menasehati siapa? Dirinya sendiri. Dakwah, dakwah ini jalan kemuliaan ya ikhwan. Namun jangan lupa ada tiga ilmu yang perlu dimiliki sebelum kita terjun di medan dakwah Sebelum kita terjun di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tiga ilmu harus kita miliki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadihi sabili ad'u ilallah ala basirah." Berdakwah itu ala basirah. Di atas dasar ilmu. Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Uthaymin rahimahullahu taala mengatakan, "Ala basirah di atas dasar ilmu itu ada tiga jenis ilmu. Nanti kalau ada pertanyaan tertulis saja ya. Karena HP saya ketinggalan. Jadi kalau ada pertanyaan ditulis saja di kertas. Ala basirah di atas dasar ilmu menurut Syekhuna Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala ada tiga. Yang pertama-tama ini kalau antum mau terjun di dalam medan dakwah yang pertama-tama adalah adalah ala basiratin bima yad'u ilai. Mempunyai ilmu atas apa yang dia dakwahkan. Jadi sebelum dakwah punya ilmu dulu, paham, ngerti dulu. Sehingga tidak salah. Jangan sampai menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Yang halal dibilang haram, haram dibilang halal, boleh dibilang enggak boleh, enggak boleh dibilang boleh. Ini kan nggak ada ilmu. Harus punya ilmu dulu. Yang kedua, ala basiratin bihalil mad'u. Mempunyai ilmu tentang keadaan mad'u. Mad'u itu audiens yang kita dakwai. Supaya dakwahnya nyambung. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mengirim sahabat berdakwah, Rasulullah memberitahu, nanti kamu akan menghadapi orang jenis ini jenis itu. Bagaimana beliau mengatakan kepada sahabat Mu'ad, "Innaka ta'ti qauman Ahli kitab. Kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Jadi supaya tahu audiennya. Penting ya. Yang kita hadapi ini siapa? Mahasiswa S1, S2, S3, sarjana, anak jalanan, orang tua, orang perempuan atau siapa? Kita harus tahu audien kita, mad'u kita. Yang ketiga, ala basiratin bi tidak da'wah. Mempunyai ilmu tentang cara dakwah. Ini cara ini penting. Kapan lembut, kapan keras. Alin wa syiddah itu ada tempatnya masing-masing. Ada tempat kita keras, ada tempat kita lembut. Pada tempat keras jangan lembut, pada tempat lembut jangan keras. Masing-masing pada tempatnya bagus. Karena kalau terbalik nanti bahaya, dakwahnya nggak nyambung. Syaikhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Utsaimin rahimahullah taala memberikan contoh di Arab Saudi itu ada namanya Hayatul Amri Bil Ma'ruf Wan Nahi 'anil Munkar, sebuah Hayat organisasi resmi atas nama negara yang tugas mereka adalah amar ma'ruf nahi Munkar Resmi itu, nasional. <clears throat> Di antara tugas mereka adalah kalau pas waktu azan mereka mengirim apa namanya armadanya untuk ke pasar-pasar, ya, ngajak orang untuk sholat ayo sholat, sholat, sholat, sholat, gitu. <clears throat> Waktu itu para pemuda melihat ada satu orang nggak ke masjid sudah azan, dipentak-pentak oleh pemuda-pemuda ini, ya Allah, sholat, sholat, sholat, ayo sholat, sholat, sholat. Kan biasa gitu ya, pemuda-pemuda semangat, emosi. Ternyata orang tua itu bukan mau, dia malah marah. Dia ambil tongkatnya, dia katakan kalau kau tidak pergi, Aku pukul kau dengan tongkat ini. Wah, gimana disuruh sholat marah-marah ini. Lalu pemuda-pemuda tadi rapor lapor kepada kepada syekh yang lebih tua. Syekh, di sana ada orang diajak sholat nggak mau syekh. Kami malah mau dipukul dengan tongkat. Lalu syekhnya ini paham, boleh jadi ini cara dakwahnya salah. Lalu datang ke sana syekhnya turun dari mobil, ngomong dengan orang itu baik-baik. Dengan sopan, dengan akhlak, diajak sholat orang itu. Ternyata mau dia. Diajak sholat mau. Bahkan orang itu mengatakan, tadi ada pemuda-pemuda kurang ajar, nggak sopan, nggak akhlak. Mau saya pukul dengan tongkat ini. Subhanallah. Dakwahnya sama apa tidak? Dakwahnya sama. Sama-sama ngajak orang sholat. Cuman caranya beda. Hasilnya pun juga beda. Subhanallah. Jadi di dalam ini Ali Imran 104 ada berapa tadi? Ada dua berdakwah. Berdakwah ini penting ya ikhwan. Kalau nggak ada orang dakwah, manusia ini jadi seperti kayak binatang. Kalau nggak ada orang dakwah, manusia kayak binatang. Ini harus ada orang dakwah. Yang mana orang kalau terjun di medan dakwah, kalau antum terjun di medan dakwah antum harus siap dengan semua resikonya. Jalan dakwah ini bukan jalan yang mulus, yang penuh dengan bunga warna-warni samping kanan dan kiri. Tapi jalan dakwah ini adalah jalan yang berliku-liku, penuh dengan onak dan duri, penuh dengan gangguan. Kalau orang dakwah maunya enak-enak saja, berarti dia tidak faham tabiat dakwah ini, diganggu. Ya. Ada apa namanya? Ada apa? Ya itulah macam-macam gangguan-gangguan, menikam dari belakang, menjegal, kemudian juga menggunting dalam lipatan memancing di air keruh dan macam-macam. Inilah jalan dakwah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayat Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Antum kalau terjun di sini antum bakal dibenci orang, dimusuhi orang, dituduh orang macam-macam, sok alim, sok pinter, sok ini, sok itu, ya biasa saja jalan terus saja. Yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Manusia suka enggak suka yaitulah manusia. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah puncak yang tidak bisa dicapai. Ya. Kayaknya kita masih di sini dulu. Jadi kita berhenti di Ali Imran 104. Kalau ada pertanyaan silahkan boleh ditulis saja karena HP saya ketinggalan. Ya. Ali Imran 104. Kita berhenti di situ. Dan hari ini hari Jumat, insyaallah nanti kita doanya agak panjang. Mau antum? Ya, mudah-mudahan ini adalah waktu yang mustajab. Dan di Jumat menurut para ulama itu ada saat yang mustajab. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitabnya Fathul Bari ketika menjelaskan waktu yang mustajab pada hari Jumat itu beliau menyebutkan ada 40 pendapat. Jadi beda pendapat sampai 40. Kapan waktu mustajab hari Jumat ini? Namun setelah di apa namanya? disaring dari semua pendapat itu ada dua yang paling kuat. Waktu mustajab hari Jumat yang paling kuat ada dua. Yang pertama-tama semenjak khotib naik mimbar sampai selesai Jumatan itu mustajab. Jadi doanya khotib di mimbar itu mustajab itu. Yang kedua adalah dari asar sampai maghrib. Ini juga waktu yang mustajab. Ya, hari Jumat, bulan Ramadan lagi menjelang buka puasa di dalam masjid setelah kita mengadakan majelis ta'lim insyaallah mudah-mudahan mustajab semuanya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin Ya, ini sudah ada pertanyaan. Mukjizat Al-Qur'an dari segi bahasa Bahasa lainnya syair-syair apa Ustadz? Saya cari kitab terkait ini belum dapat. Kitab apa yang ada terkait mukjizat Al-Quran tersebut. Karena dalam sirah dikisahkan kaum Quraisy kagum akan Al-Quran. Bahkan menyaingi Nabi. Di mana kehebatan mukjizat Al-Quran dari segi bahasa. Ya. Kalau kita bahasa Indonesia saya kurang tahu ya. Kalau kita bahasa Arab banyak. Kitab-kitab I'jaz al-ilmi fil Quran. Mukjizat-mukjizat ilmiah yang ada di dalam Al-Quran. Mukjizat luar biasa Al-Quran itu. Al-Quran ini bahasa Arab kan. Pada masa Rasulullah Muhammad SAW itu banyak pakar-pakar bahasa Arab. Bahkan pada zaman Nabi itu ada lomba ya, lomba apa namanya? Lomba syair, lomba puisi, sastra. Datang semuanya. Nanti yang menang itu digantung di ditempel di Ka'bah puisinya. Hingga terkenal ada al-muallaqat al-ashr. Hebat mereka, top luar biasa mereka. Ahli bahasa, hebat luar biasa. Lalu kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka ditantang oleh Allah. Kan mereka menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi ini ngarang Al-Qur'an. Ya. Nabi Muhammad dituduh, Nabi Muhammad ini uh, ngarang sendiri Al-Qur'an itu. Lalu oleh Allah ditantang. Mari kita lihat tantangannya Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Mari kita lihat tantangan Allah kepada mereka yang mana kemudian mereka semuanya takluk, nggak bisa apa-apa sehingga terbukti bahwasanya Al-Qur'an ini otentik diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan bikinan manusia, bukan bikinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pertama-tama di surat Al-Hijr ayat nomor 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Dijaga oleh Allah. Siapapun yang berusaha untuk merubah-rubahnya, menambah-nambahi, ngurang-ngurangi, dibongkar kedoknya oleh Allah. Zaman dulu sampai zaman sekarang. Baru-baru ini kan ada Anis Soros, Dr. Anis Soros, orang Yahudi. Dan teman-temannya mengadakan proyek membuat Al-Quran palsu. Yang diberi judul, apa namanya, Furqanul Haq, the true Al-Qur'an. Ya, dia keluarkan berapa miliar dolar untuk buat proyek itu, ya gagal, nggak ada orang percaya. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat nomor 88. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimithli al Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din Zahira Katakanlah Sekiranya manusia dan jin semuanya kumpul jadi satu, manusia dan jin kumpul. Para pakar bahasa semuanya kumpul untuk membuat seperti Al-Qur'an. Mereka tidak akan bisa. Walaupun mereka saling bantu membantu, bahu membahu di antara mereka, nggak akan bisa. Lalu Allah menurunkan tawarannya atau tantangannya. Surat Hud ayat nomor 13. Am yakulu naftarah. Qul fa'tu bi ashri suwarim mithlih muftarayat wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Apakah mereka mengatakan Muhammad ini mengada-adakan Al-Qur'an, ngarang Al-Qur'an, bikin Al-Qur'an? Katakan kepada mereka, kamu buat 10 surat saja kayak Al-Qur'an. 10 surat saja enggak banyak-banyak. Al-Qur'an ada berapa surat? 114. Kamu buat 10 aja sudah kayak Al-Qur'an. Kamu minta tolong siapa saja silahkan bantu membantu. Kalau memang tuduhanmu benar, Al-Quran bikinan Muhammad, berarti kamu bisa. Ternyata mereka tidak bisa. Allah menurunkan tantangannya lagi. Surat Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bisurah. Fa'tu bisuratim mim mitlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka kamu buat satu surat saja yang seperti Al-Qur'an. Satu surat saja sudah enggak banyak-banyak. Kamu buat satu surat. Surat terpendek enggak apa-apa. Al-Kautsar tiga ayat. Kamu buat kayak gitu bisa enggak? Kamu minta tolong siapa saja silakan boleh selain Allah. Kalau memang tuduhanmu benar bahwa Al-Qur'an bikinannya Muhammad. Bisa nggak mereka? Enggak bisa. Musailamah al-Kadzab berusaha bikin satu surat, ya. Surat pendek Al-Wabru Mal-Wabru tentang kelinci. Lalu cerita ke orang, "Eh, tadi tadi, tadi malam saya dapat surat ini." Yang diberitahu langsung bilang, "Demi Allah, kamu tahu kalau saya enggak percaya." Demi Allah, kamu itu tahu kalau saya enggak percaya. Enggak ada orang percaya. Dia mau menyaingi surat Al-Fil Lalu Allah menurunkan tawarannya surat At-Tur ayat 34. Falyatu bihaditsim mithlih in kanu shadiqin. Ya, silahkan mereka datangkan satu ayat saja seperti Al-Qur'an. Kalau memang tuduhan mereka benar, Al-Qur'an bikinannya Muhammad dan ternyata mereka enggak bisa. Ini bukan bikinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah firman-firman Allah, kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Dan masih banyak ya. Maka dari itu, antum kalau ingin tahu betapa mukjizat Al-Qur'an ini ya ikhwan, antum harus belajar bahasa Arab. Itu syaratnya. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya nggak bisa tahu. Banyak kitab-kitab bahasa Arab tentang mukjizat Al-Qur'an. Semua orang akan yakin ini adalah kitab Allah, bukan bikinan siapapun. Ya, ini pertanyaan yang berikutnya lagi. Ustaz, jika saya berdakwah kepada keluarga untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni, tetapi kurang berhasil, apakah saya boleh berdakwah kepada orang lain di mana keluarga saya belum mau menerima dakwah saya? Eh, iya. Jadi dakwah itu nomor satu keluarga. Keluarga mau tidak mau dakwah jalan terus. Jadi bukan berarti kalau keluarga kita nggak mau kita berhenti di sana terus gitu kan apa namanya? Nunggu keluarga kita mau. Ya kapan kita dakwahnya? Hidayah di tangannya siapa? Tangan Allah. Nabi Nuh, istrinya anaknya kafir, istrinya kafir, anaknya kafir, tapi dakwah jalan terus. Nabi Lut, istrinya kafir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamannya Abu Lahab, kafir. Diabadikan dalam Al-Qur'an tabbat yada abi lahabin wa tab Tapi dakwah jalan terus keluarga nomor satu, ya. Tapi dakwah bukan muter-muter di keluarga saja, dakwah jalan terus. Keluarga nggak mau, dakwah tetap jalan. Kalau orang bilang itu loh, kamu urus keluargamu dulu. Ya kita jawab, keluargaku sudah aku urusi, nggak mau. Ya gitu. Jadi gitu. Kalau kita sibuk dengan keluarga aja kapan dakwah? Dakwah ini internasional. Jadi dakwah ini bukan urusan dalam rumah kita, kampung kita, kota kita, bukan internasional ini dunia. Demikian. Ya, tanpa terasa sudah jam 5 itu dulu. Insyaallah besok mudah-mudahan saya tidak lupa bawa HP supaya bisa pertanyaannya seperti biasa lewat nomor. Mari kita tutup pengajian kita ini dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita berhenti di Ali Imran ya, 104. Mari kita ikhlaskan hati kita kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan hajat-hajat kita yang baik-baik yang diridhoi Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nas'aluka Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah بأن لك الحامد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا سميع يا عليم يا بصير يا خبير يا لطيف يا قريب يا مجيب يا رقيب يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا رباه يا إله يا حي يا كريم يا حي يا قيوم يا جواد يا كريم يا بر يا رحيم يا وهاب يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا سامي الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها ما لم نعلم ونسألك بصفاتك العلا ما علمنا منها ما لم نعلم نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأزواجنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأسرتنا ولأقربائنا ولأعمامنا ولعماتنا ولإخواننا ولأخوالنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لأحبابنا ولمن حبنا فيك اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا فيك اللهم اغفر لطلابنا وطالباتنا ولمن حضر مجالسنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم تب علينا يا عفو يا غفور يا غفار يا تواب تب علينا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب يا علام الغيوب يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة يا من يغفر الذنوب جميعا يا الله اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه وكل خطيئة أخطأناها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم رحمتك نرجو فلا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله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 ارزقنا قلوبا سليمة وطهر قلوبنا تطهيرا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة وبطوننا من الحرام والشبهة وعيوننا من الخيانة إنك تعلم خائنة لم تخفي الصدور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل أحزاننا وذهب همومنا اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الغنى والفقر ونسألك نعيما لا ينفت ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزنة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك أن تجعل كل قاض قضيت لنا خيرا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا وأسرتنا وقربائنا وجميع المسلمين من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار <clears throat> اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا اللهم أمتنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم وادخلنا في شفاعته اللهم اسقنا من حوضه اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين نمت عليه من وصديقين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اكتب ذلك لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم اللهم هذا الدعاء ومنك